Dinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Tara?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 ke dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kamera. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampus. Eh, oh, menyingkir semua. Menyingkir keluar. rompang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan dari di bawah lari Mak Rompang. Oh, dia, dia, dia, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. ingin meminta kembang goyang ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. <gasps> Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. <laughs> Ikutilah episode ke-8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 Suami Gandini itu tidak gembira karena dia sadar bayi itu bukan bayinya, tapi bayi dari Kimpur yang menghamili Gandini satu tahun yang lalu tanpa disadari oleh Gandini. Ketika Gandini bertemu dengan Aki Solor di tengah malam yang sepi, Gandini langsung menggebrak laki-laki tua yang dianggap hebat oleh penduduk dusun Gumbak. Bahkan Gandini langsung menghajar puluhan orang yang berjalan bersama Aki Solor. Banyak korban jatuh di tangan Gandini. Bahkan Aki Solor pun tewas di tangan istri Raden Wangsa Dirja itu. Kau membunuh orang. Padahal ini bukan perang. Mereka bukan orang-orang Singasari. Aki Solor itu lebih berbahaya dari orang-orang Singasari. Ah, kamu cepat sekali menuduh orang Gandini. Aki Solor membunuh orang dengan ilmu hitamnya. Sedangkan orang-orang Singasari membunuh orang di dalam sebuah peperangan yang nyata. Nah, ibu bisa berpikir, siapa yang lebih berbahaya? Oi, Gandini! Keluar kamu! Keluar kamu! Keluar kamu! Keluar kamu! Keluar kamu! Keluar kamu! aku akan keluar, Bu. Biar kami menghukummu kaki ini. Jangan. Biar ibu saja yang keluar. Biar ibu yang menenangkan kemarahan mereka. Jangan. Ibu nanti dibunuh mereka. Mereka sedang kalap. Nah, ibu dengar. Rumah ini dilempar mereka dengan batu. Kalau aku tidak keluar, rumah kakek akan hancur. Aku harus keluar membawa tongkat Marompak. Hah? Tongkat itu tidak ada. Bagaimana aku harus menghadapi mereka tanpa tongkat itu? Sedangkan tenagaku belum pulih betul. Keluarkan diri! Kalau tidak, kami akan menyerbumu ke dalam rumahmu. Aku harus keluar, apapun yang akan terjadi pada diriku. Nah, ini aku. Gandini, masuk. Mereka banyak. Mereka membawa senjata. Ayo, apa mau kalian terhadap diriku? Aku akan membunuhmu sebagai ganti nyawa Akisolo. Ayo, bunuhlah aku. Ayo, majulah. Bunuh senjatamu itu. Aku mau bukan kamu saja. Aku mau suamimu juga yang selalu kau banggakan itu. Kau menantang suamiku? Berarti kau juga menantang kerajaan. Kerajaan Raya cuma macan ompong. Buktinya, mereka tidak bisa mengusir orang-orang Singasari dari negeri ini. Siapa kau? Siapa kesana ini? Aku Raden Wangsa Derja, suami Gandini. Wangsa? Hai, siapa namamu? Uh, saya bernama Jamit, Den. Tadi aku dengar kau akan membunuh istriku. Hmm? Ayo jawab. Uh, uh, iya, Den. Dan kau juga akan membunuh aku, hmm? Uh, uh, uh, tidak, Den, tidak. Kau bohong? Hmm? Uh, Pengawal? Hamba Raden. Bawa orang ini dan pancung kepalanya. ampun, Den. Ampunkan saya, Den. ampun dan Wangsa, ampuni saya. Para pengawal itu, bunuh jamin. Bunuh Jamit. Woi, Siapa lagi di antara kalian yang mau membunuh istriku? Ayo jawab. Kalau tidak, semua akan aku hukum. Lalu apa yang kalian tunggu di sini? Hmm? Apa? Ayo bubar! Bubar! Bubar! Bubar! Kang Wangsa, akhirnya Kang Wangsa datang juga. Aku datang ingin melihat bayi kita. <gasps>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 Mana bayi itu, ini? Ada di dalam kamar, Kang. Ayo, masuklah. Hmm. Itu, dia sedang tidur. Hmm. Bayi ini gemuk dan sehat. Apa yang Kang Wangsa lihat di lengannya? Aku ingin melihat tanda di lengan bayi ini. Tanda? Tanda apa? Setiap keturunan panglima kerajaan pasti ada di lengannya. Apakah Kang Wangsa tidak yakin kalau ini anak kita. Aku takut. Jangan-jangan bayimu ini ditukar orang. Maksud Kang Wangsa? Bayimu tetap sudah meninggal. Lalu ada orang yang dengan kekuatan ilmunya menukar bayi itu dengan bayi ini. Oh, aku tidak pernah berpikir sejauh itu, Kang. Nah, ini tanda itu. Oh, itu. Iya. Garis hitam di lengan kiri ini adalah tandanya bahwa bayi ini memang keluarga panglima kerajaan. Bayi ini adalah anakku. Siapa yang bilang begitu, Kang? Mimpi. Aku bermimpi tadi malam. Oh, syukurlah. Aku malah tidak pernah memperhatikan tanda pada lengan kiri Raden Gajapati ini. Hmm. Tanda ini persis seperti yang aku lihat pada lengan kiri almarhum Kimpur. Bahkan anak-anak Kimpur yang lain pun mempunyai tanda seperti ini di lengan kiri mereka. Bayi ini memang bayi Gandini. Hasil hubungannya dengan Kimpur. Sialan si Kimpur. Aku yang resmi jadi suaminya. Kimpur yang mencicipi istriku ini. Mati aku, mati aku. Kenapa berang? Kenapa ah, ngomel begitu? Ah, bagaimana aku tidak mengomel? Karena bayi Gandini itu memang hidup lagi. Sudah, jangan hiraukan. Bayi itu kan masih lama besarnya. Nah, sementara bayi itu besar, kita-kita ini kan sudah bertambah tua. Bahkan mungkin kita ini sudah mati. Jadi kita tidak akan cemas kalau bayi itu menjadi dewasa kelak. Oh, jadi kamu meniatkan aku mati ya? Ya. Lalu kalau aku mati, uh, seluruh harta kekayaanku ini untuk kamu ya? Begitu. Lalu kamu kawin lagi, cari pemuda yang lebih gagah. Begitu. Kang, kok menuduhku begitu? Ah, Kang, Kang, Kang, Kang. Kalau ada maumu, pasti kau panggil aku Kang. Tapi kalau tidak, kau panggil aku Kisabrang. Uh, eh, kau betul-betul tidak pernah bisa menghargai suami sendiri. Dasar orang miskin, tidak bisa melihat harta. Uh, Kang yang bicara apa ini? Kau menuduhku yang bukan-bukan. Nah, kalau kau mau diberi uang atau perhiasan atau apa saja yang berharga, pasti kau memanggil aku Kang. Dan sekarang pun kau memanggil aku Kang. Pasti, pasti ada maumu. Eh, Suni, aku sedang pusing. Tidak satupun pemohonanmu yang akan aku kabulkan sekarang. Itu kan perasaan Kang Sabrang saja. Sedangkan kita tadi tidak bicara harta, tapi membicarakan bayi Gandini yang hidup ah, lagi. Iya, bayi itu yang akan merebut harta kita, tahu? Ha, ah, aku tidak mengerti, Kang. Mana bisa bayi itu merebut harta kita? Eh, kalau tiba-tiba Gandini ingin merebut kedudukan ini, bisa saja dia akan mengatasnamakan anaknya yang masih bayi itu. Ah, dasar perempuan tolol. Kini kita sudah punya anak, Kang Wangsa. Aku ingin anak kita ini dididik di kota raja mengingat kejadian-kejadian yang menimpa anak kita di sini? Jangan. Jangan ke kota raja kali ini. Kota raja sedang tidak aman. Tidak aman? Kenapa, Kang? Kota raja sekarang sedang bersiap-siap menghadang serbuan tentara Singasari yang setiap saat bisa datang. Oh, sudah sedemikian berbahaya rupanya kerajaan kita ini. Tentara Singasari sudah memukul mundur pasukan Dharma Seraya di setiap medan peperangan. Oh, mengerikan kalau sebentar lagi negeri ini direbut oleh orang-orang Singasari. Kalau kau mau, bawa saja anak kita ke Lubuk Mentili. Di sana lebih aman. Tidak. Aku tidak mau bertemu dengan kisah berang. Aku muak melihat caranya memerintah tanah kelahiranku itu. Jadi, bagaimana? Aku tetap ingin Raden Gajapati dididik di kota raja. Bahkan kalau mungkin di dalam keraton kerajaan bersama kakeknya. Gandini tidak tahu. Kalau ayahku tidak setuju aku mengawini dia. Bagaimana aku akan membawa bayi ini ke keraton? Hidup bersama ayahku. Ayahku saja tinggal di keraton untuk mendampingi Sri Baginda Maharaja. Kenapa Kang Wangsa diam? Aku lebih setuju kalau bayi ini dibawa ke Lubuk Mentilin. Apakah Kang Wangsa mau kalau anak kita kelak dibunuh oleh Kisabrang? Tampaknya kan ini sudah tahu siapa Kisabrang. Kang. Ah. Kang Wangsa banyak melamun hari ini. Apakah Kang Wangsa kecapean setelah menempuh perjalanan jauh dari kota raja kemari? Ah, eh, iya iya. Eh, perjalananku Uh, maksudku, aku menempuh perjalanan yang cukup jauh. Uh, lebih jauh dari Lubuk Mentilin. Kalau Kang Wangsa capek, istirahatlah dulu. Eh, T Tidak usah. Sebentar lagi aku harus kembali ke kota raja. Hah? Kembali ke kota raja? Cepat sekali. Aku sudah tiga hari di sini, Gandini. Sudah saatnya aku harus kembali. Apalagi kota raja sekarang sedang dalam keadaan darurat. Kalau begitu aku ikut. Ikut? Kemana? Ke kota raja. Lalu, bayimu bagaimana? Akan aku bawa. Kan aku sudah bilang, bahwa tidak mungkin bayi itu tinggal di kota raja. Aku akan membawa langsung bayi itu kepada Ramanda Panglima Kerajaan Darmasraya. Ah, Gandini, Ramanda Panglima sangat sibuk. Jangan diganggu, nanti beliau marah. Justru kalau Ramanda Panglima melihat bayi ini, Ramanda akan gembira. Karena Ramanda belum pernah bertemu dengan cucunya ini. Apalagi aku. Aku belum pernah sekalipun bertemu dengan Ramanda Panglima. Jangan, jangan. Kau belum tahu sifat Ramanda. Lalu kapan aku bisa bertemu dengan mertuaku, Kang? Nantilah kalau negeri ini sudah aman dan tentram. Ah, Kang Wangsa seperti tidak suka bila aku membawa bayiku ini ke kota raja. Macam-macam alasan Kang Wangsa. Sehingga aku berpikir bahwa Kang Wangsa tidak suka pada anak kita. Itu kan hanya perasaanmu, Gandini. Aku suka. Bahkan sangat bahagia mendapatkan bayi sesehat dan segemuk dia. Sehingga aku memberinya nama Gajah Pati. Gajah Pati. Apalagi ketika aku tahu anak itu mati dan hidup kembali. Pasti anak itu akan menjadi orang besar kelak. Terserah Kang salah. Kalau begitu, kau tetap di sini. Aku yang jamin keselamatanmu dan bayimu di sini. Kalau ada yang berani mengganggumu seperti tiga hari yang lalu, maka aku kirim seribu prajurit kemari untuk menghancurkan dusun ini.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 Sudahlah, jangan kau tangisi Gandini. Kalau kau rindu, kau bisa susul suamimu ke kota raja. Aku heran, Bu. Kenapa Kang Wangsa tidak mau menginap barang semalam di sini? Padahal Kang Wangsa masih letih setelah menempuh perjalanan jauh. Tadi kan kau bilang bahwa banyak pekerjaan yang menunggu suamimu di kota raja? Iya. Kisabrang! Kisabrang! Buka pintu! Ah, oh, Raden Wangsa Dirja. Silakan masuk, Den. Hmm. Wah, wah, saya mendapat kehormatan dikunjungi malam-malam begini, Raden. Hmm. <laughs> Nampaknya Den Wangsa sangat letih setelah menempuh perjalanan jauh dari dusun Gumbak. kau bisa tahu bahwa aku dari dusun Gumbak? <laughs> ya, tentu saja saya tahu, Den. Bahkan saya sudah mengirim pasukan khusus untuk menjaga keamanan Den Wangsa dari jauh. <laughs> Bagus. Kau ternyata sangat memperhatikan keamanan diriku. Tentu kau juga memperhatikan keamanan keluargaku. Hmm? Oh, tentu, Den. Tentu. Kalau begitu, aku minta dikirim beberapa orang pasukan ke Dusun Gumbak untuk menjaga istriku. Ke Dusun Gumbak, Den? Ya. Wah, jauh betul. Kisabrang, pasukan yang ada di desa ini adalah juga pasukan kerajaan Darmasraya. Sehingga tidak ada alasan mengatakan jauh untuk bisa mengawal keluarga. Oh, iya, Den. Iya, iya, iya. Nah, Berapa orang prajurit yang akan kau kirim ke sana? Uh, untuk menjaga siapa Den wangsa? Siapa lagi kalau bukan istriku yang ada di dusun Gumbak? Kalau bukan Gandini? Oh, uh, iya, iya, iya. Oh, manusia ini selalu menyusahkan aku kalau aku bertemu dia. Ayo, berapa prajurit yang akan kau kirim untuk menjaga istriku di sana? Uh, uh, dua, Den. Dua? Ya, cukup kan, Den Wangsa? Yang satu menjaga Gandini, sedangkan yang satu lagi untuk menjaga anaknya. Aku minta sepuluh orang prajurit. Ah? Sepuluh? Wah, banyak sekali. Saya harus mengeluarkan biaya untuk sepuluh orang, Den. Ah, saya tidak sanggup, Den. Saya tidak sanggup. Sungguh, perdagangan lada sekarang tidak jalan, Den. Kalau begitu lima orang. Ah, sungguh, Den. Saya tidak sanggup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 Abrang akhirnya memenuhi permintaan Raden Wangsa untuk tambahan biaya pulang ke kota raja. Walau di dalam hatinya, laki-laki tua itu menyumpah-nyumpah. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.